Nah, lihat. Maka sisi pendalilan kita dari hadis ini, Nabi mengatakan dirinya nikmat salah puana lagi. Sebaik-baik salah untukmu adalah saya. Karena itu kebanggaan kalau kita menisbahkan diri kepada Salafi, nisbah kepada Islam yang benar, nisbah yang dipakai, hal yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah taala, dalam majmu'ul fatawa, jilid 4 halaman 149, kata beliau la aibah على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه إذا ada bagi orang yang menampakkan mazhab salaf menisbahkan dirinya kepadanya memberikan acuan kepadanya bal yajib qabul dalika bil ittifaq bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama baina mazhab salaf la yaqulu illa haqqan sebab mazhab salaf itu tidak ada kecuali kebenaran. Yang ada dalam madhab salaf itu hanyalah kebenaran saja. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak ada aibnya bagi orang yang menisbahkan dirinya kepada madhab salaf. Dia katakan dirinya salafi dan nisbah salaf ini penisbahan yang sudah lama bukan nisbah baru. Ya, jangan heran. Ya, bukan salafi. Apa lagi ini salafi? Kelompok dari mana lagi ini? Nah, tapi salafi itu adalah nisbah yang sudah lama. Lagi-lagi Imam As-Sam'ani juga menyebutkan di dalam kitab Al-Ansar. Kata beliau lagi, kata beliau ini adalah nisbah kepada as-salaf. Orang yang meneliti jejak para ulama as-salaf. Itu kata As-Sam'ani. Dan kalau antum baca Syiar Alam Nubala karya Imam Al-Zahabi, Imam al dari ulama abad ke-7, ya, ke-6 ke-7 kayaknya, ke-8, beliau ini menyebutkan dalam biografi rawi banyak sekali, bulan salafi. Saya tidak kenal kebetulan kecuali ini salafi menunjukkan dia ini berada di ashab. Seperti beliau sifatkan Darul Qutni. Darul Qutni saya tidak pernah kenal. Beliau itu mengenal ilmu kalam, ilmu yang sesat. Dan karena salafian, bahkan dia ini adalah seorang salafi. Menunjukkan tazkiyah dia ini di atas benar. Ya. Demikian pula dalam biografi Ibn Salah. Disebutkan dia ini salafiyul mu'taqad, salafi akidai. Nah, demikian penisbatan salafi ada di dalam Eh, sejarah para ulama, buku para ulama yang dipakai untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, untuk menampilkan ciri ahli sunnah wal jamaah. Nah, baik. Kemudian di antara penamaan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah juga dikenal dengan nama al firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Ini penamaan diambil dari pemahaman hadis perpecahan umat. Kalau dikatakan oleh Nabi semuanya dalam neraka. Berarti yang selamat cuma satu. Makanya dikatakan oleh satu ini al-firqatul najiyah. Inilah jamaah yang telah kita uraikan yang tadi. Jadi penamaan sama. Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah dalam Majmu'ul Fatawa, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan al-firqatul najiyah bahwa al-firqatul najiyah mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah jumhurul akbar wa sawadul a'zam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berkata, Apabila mensifat al-firqatun najiyah adalah mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat al-firqatun najiyah, mengikuti sahabat. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah syiar, simbol ciri ahli sunnah wal jamaah. Maka al-firqatun najiyah itu adalah ahli sunnah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka adalah ahli sunnah. Jadi ini penamaan lain. Penamaan lainnya lagi Ahli sunnah wal jamaah juga dikenal dengan nama Al-Ta'ifatul Mansurah Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Penamaan ini kelompok yang mendapatkan pertolongan ini diambil dari hadis yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك akan ada satu kelompok dari umatku terus menerus menampakkan kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah dan mereka di atas hal tersebut. Nah, maka mereka juga dikatakan dengan dikatakan sebagai apa taifah Al-Mansurah. Dan mereka juga disebut dengan nama Ahlul Hayy, Ahlul Asa. Dan itu kita lihat sekarang Imam Al-Sabuni rahimahullah kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Aqidah para ulama salaf Ashabul Hadis. Mereka dikenal juga dengan Ashabul Hadis sebab komitmen dari hadis رجع تبيك من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أحمد كبير مكتير كان الطائفة المنصورة بلوك تجاه طلبوا بن أهل الحديث سيد طلبي سيد مرجع طلبوا بن أهل الحديث إيه نعم طيب شف... الشيخ رضي المدخلي حديث الله دلم كتاب أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية بلغة ماذا Kata beliau telah sepakat. Atau dalam nas itu, dalam telah sepakat kalimat ahli sunnah wal jamaah bahwa taif al mansurah mereka adalah satu salih ashabul hadis. Jadi mereka juga dikenal sebagai ashabul hadis. Dan mereka juga dikatakan al-ghuraba, orang-orang yang asing, yang tidak asing dengan manusia. Karena mereka terasa asing dengan agamanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir juga بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Maka seorang muslim di zaman ini khususnya yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah, hendaknya dia bersyukur dan berbangga dengan agamanya. Berbangga dengan agamanya. Berbangga dengan syiar Islam yang dia didik sekarang. Dan jangan goyah dengan cercaan orang-orang yang tidak berada di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian bersedih hati. Kalian yang paling tinggi kalau kalian benar-benar beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kisahkan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah membuat perahu, setiap kali kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka menolak-nolak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, Intasharu minna, fa'inna nasharu minkum. Kalau kalian mengolok-olok kami, kami juga mengolok-olok kalian. Tidak boleh dengan olok-olokan mereka. Tapi merasa bangga dengannya. Dan membahas hal tersebut. Menunjukkan mereka merasa bangga dengan agamanya. Izza di atas agama. Mereka seorang ahli sunnah harus sadar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya dengannya. Mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya senantiasa dia jaga dan dia berbangga dengan hal tersebut yang menerapkannya bukan berbangga dalam artian menyesatkan setiap orang tetapi dia tampilkan syariat tersebut tidak tidak goyah dengan cercaan para orang yang mencerca. Nah, dan hendaknya beruntung dengan yang dia disebut oleh Rasulullah SAW satu balil beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Baik, ini penamaan-penamaan ahli sunnah. Dari apa yang kita sebut? Mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Mereka dikatakan salafiyun, salafi. Mereka dikatakan al-firqatul najiyah. Mereka dikatakan al-ta'ifatul mansura. Mereka dikatakan ahli hadith wal athar. Mereka dikatakan al-juraba, ra'a rawasi. Itu diantara penamaan-penamaan ahli sunnah. Kalau kita lihat penamaan-penamaan ini, ini penamaan sebagian penamaan sabit dalam nas yang disebut nasihat tadi ya, sebagian penamaan. Dan sebagian penamaan lagi diambil dari pemahaman hadis. Sebagian penamaan lagi muncul memang hanya untuk menampakkan Islam yang hakiki. Kalau begitu ini semua adalah penamaan syar'i. Penamaan yang dibenarkan, penamaan yang terpuji. Penamaan yang terpuji. Sebab penamaan itu ada tiga jenis. Perlu diketahui, penamaan ada tiga jenis. Penamaan yang pertama ada penamaan yang terpuji. Saya katakan penamaan ada tiga jenis. Ini pembagian tiga jenis, pembagian yang disebut oleh Syekh eh, Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh dalam brain beliau ketika mensyarah kitab Fadlul Islam. Nah, beliau katakan bahwa penamaan itu ada tiga jenis. Yang pertama ada penamaan yang terpuji. Penamaan yang terpuji seperti ini penamaan ahli sunnah wal jamaah yang mempunyai dasar-dasar syar'i dan sebagian penamaan muncul untuk menampakkan al-haq. Itu penamaan yang terpuji. Kemudian penamaan yang kedua adalah penamaan yang diperbolehkan. Hukumnya boleh. Yaitu penamaan yang sifatnya ta'rif. Sifat, sifatnya hanya sebagai ta'rif saja, pengenalan. Misalnya kamu orang mana? Misalnya penamaan dari mana? Misbah itu mana? Saya misalnya orang Solo. Dikatakanlah bulan Solowi misalnya. Iya. Bukan ta'asub, nisbah kepada dirinya. Tapi supaya tahu dia ini orang Solo gitu. Ya kan? Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Kamu Indonesia. Sama orang mana? Kayak orang uh, eh, Makka misalnya. Kamu Al-Makki. Itu kan dia fanatisme terhadap sukunya enggak. Tadi dikenal dia ini orang Mekah. Ditakrif, pengenalan. Nah, demikian pula pada sebagian uh, apa namanya bentuk yayasan misalnya. Kadang ada bentuk penamaan itu ditakrif saja. Untuk pengenalan. Ditakrif. Kapan dia ditakrif itu dibolehkan. Tapi kapan lebih dari itu, lebih dari takrif, apa saja, itu penamaan atau penisbatan. Ya. Apa lebih dari takrif, apa lebih dari pengenalan. kita gitu. di atasnya wala wal-bara, kebencian dan kecintaan, siapa yang ikut, dia temannya, ya, siapa yang tidak ikut musuhnya, siapa yang ikut temannya walaupun orang yang paling fajir, siapa yang tidak ikut, dia adalah musuhnya walaupun orang yang paling saleh. Ini semua adalah bentuk hizbiyah. Penamaan bentuk hizbiyah masuk ke dalam penamaan jenis yang ketiga. Penamaan yang tidak diperbolehkan. Dan inilah penamaan yang mengandung unsur jahiliyah. Dan perkara jahiliyah disebutkan oleh Rasulullah, wa man da'a bid'ah jahiliyah. Dan perkara yang dibenci oleh Allah, tiga perkara yang dibenci oleh Allah, yaitu orang yang memanggil dengan seruan jahiliyah. Nah, maka penamaan kelompok-kelompok yang ada dengan bentuk penamaan jemaat tabligh, ikhwan muslimin, hizb tahrir dari al muakhirin dan sebelumnya penamaan jahiliyah, mu'tazilah dan lainnya ini semua dari perkara jahiliyah yang diselisih oleh Islam. Sebab bentuk pengislaman kembali kepada ta'asub untuk identik kepada suatu pemikiran tertentu, ya, suatu kelompok tertentu, bukan sifatnya lebih sebagai ta'arif. Maka ini adalah penamaan yang tercela. Penamaan-penamaan yang tercela. Nah, demikian pula bentuk yayasan-yayasan. Asal yayasan itu, itu adalah perkara yang harusnya kita tinggalkan. Itu asalnya. Sebab Namanya sesuatu yang boleh, kadang boleh. Tetapi kita nggak tahu di belakangnya bagaimana. Nah, dan namanya syaitan itu sangat pandai menjerumuskan anak Adam. Kadang dibawa dulu dari perkara yang boleh, masuk kepada makruh, setelah itu masuk kepada hal. Setahap demi setahap. Maka itu asal, tetapi karena berhubung di Indonesia ini, pemerintahan kita mengharuskan ya harus ada yayasan untuk suatu gerakan Islam supaya dianggap yang nah, tidak dianggap liar, maka berjalanlah hal tersebut. Nah, maka asalnya semampu mungkin jangan ada berbilangnya. ya. Semampu mungkin hanya diambil sebatas yang diperlukan saja. Dan yang dicela oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Hadi pada kejadian khususnya yang terjadi di Solo misalnya, asalnya Misalnya dalam satu yayasan Salafiyah sudah punya yayasan, walaupun yayasannya sebenarnya tidak diangkat teori tampilkan, selain terjadi kelas bikin yayasan sendiri, ini masuk ke dalam perkara yang tercela. Masuk ke dalam penamaan-penamaan yang tercela, sifatnya tidak masuk lagi ke dalam bentuk yang mubah, bentuk yang diperbolehkan. Karena itu butuh dirinci tentang masalah penamaan-penamaan. Iya. Dan di sini kita kembali kepada penamaan ahli sunnah wal jamaah setelah menguraikan penamaan-penamaan ini. Ada tiga jenis, ada yang dibolehkan, eh, ada yang terpuji, ada yang dibolehkan, dan ada yang terlarang. Yang terpuji itu kalau sifatnya dia sesuai dengan syar'i, ada uh, suatu hal yang syar'i di dalamnya. Kemudian yang kedua dibolehkan untuk ditarik pengenalan. Kemudian yang ketiga penamaan yang tidak diperbolehkan kalau ada bentuk ikatan wala wal karo atau bisa menimbulkan perpecahan di tengah kaum. Yang lebih nama yang tercela di dalam syariah. Ini tiga jenis pembagian. Ini dari pokok sebenarnya dipahami, pahamkan oleh para ulama. Dan sebenarnya ahli sunnah paham akan hal ini. Cuma namanya sebagian orang tidak kuat di dalam usul, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu terjadi apabila seorang tidak kuat di dalam memahami usul ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan penamaan ini seperti yang kita lihat. Dia punya nas kadang dan dia ambil kadang dari menampakkan Islam yang hakiki. Karena itu beda dengan penamaan tawaif ahli bid'ah. Ya kalau ahli bid'ah penamaan mereka kadang kembali kepada pendirinya. Seperti Jahmiyah, kembali kepada Jaham dan Sofwan. Kembali ke situ. Mu'tazilah misalnya. Nah, atau Zidiyah misalnya, nisbah kepada Zaid bin Ali. Al-Kullabiyah, nisbah kepada Abdullah bin Said bin Kullah, al qarrawiyah nisbah kepada Muhammad bin Karram. Al-Asyariyah, nisbah kepada Abu Hasan Al-Asyari. Atau kembali kepada lakop-lakop gelar-gelar yang dari gelar itu pecahan dari kesesatan mereka. Seperti Ar-Rafidah. Ar-Rafidah dikatakan Rafidah, Rafidah artinya menolak sebab mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Maka dikatakanlah mereka Rafidah. Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini adalah kelompok atau bin uh, eh, Wasil bin Atha yang kemudian didukung juga oleh Amr bin Ubaid. setelah itu mereka bersendiri dari yang Hasan bin Al Basri meneliti ulama kaum muslimin di zamannya. Maka dikatakanlah dia Mu'tazilah, orang yang bersendiri. Kembali kepada asal penyimpangan. Mereka bersendiri. Nah, An-Nasibah, Nasibah ini kebalikannya dari Syiah. Dia ini menanamkan permusuhan kepada ahli bait. Menanamkan permusuhan kepada ahli bait. Jadi kalau ingin atau eh, kelompok-kelompok sesat, kalau Syiah itu Rafidah, mereka mengakui cinta kepada Ahlul Bait walaupun dusta cintanya. Nah, kemudian Allah tiba kebalikannya dia benci kepada Ahlul Bait. Dan yang tengah-tengah lagi, tapi ekstrim juga namanya Taif Al-Kamiliyah. Pengikutnya Abu Kamil, ya, dia mengatakan Ahlul Bait hukumnya kafir, kalau para sahabat kafir sebab mereka menggugat kedudukan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait juga kafir sebab dia tidak mengambil haknya. Tidak mengambil haknya. Ya semuanya dikasihkan. Lihat ya, kalau kita baca buku-buku ahli bidah, pemikiran mereka dan kita kenal sunnah alhamdulillah, ya, memang senyum dan tertawa melihat ajaib orang keanehan ya apa namanya e, pada mereka. Allah musta'an. Jadi kalian kembali seperti itu. Dan kalian misbah kepada pakaian seperti sufi ya. Cuma mereka pakai suf. Sufi itu memakai bulu domba. Makanya dinamakan mereka sufi ya. Kalau mereka mengatakan sufi berarti membersihkan diri itu salah. Itu salah. Sebab kalau membersihkan diri dari sofa, persebatannya sofa Sopan ya itu, iya, bukan sufi. Nah, dan sufi kata Ibn Hazm tidak pernah membela agama. Nah, kemudian ini ya Dan sebagian lafaz itu kembali kepada sebab keluarnya dari akidah. Seperti orang-orang khawarij dia keluar dari jemaah kaum muslimin. Nah, dan lain-lain. Dan sebagian penamaan lagi karena akan kembali kepada yayasannya, kembali kepada kelompoknya, kembali kepada muasisnya. Zaman ini seperti tahrir, sirkus untuk kembali ke tanah politik. Ada kelompok yang dibuat oleh Taqiyuddin dan Nabahani di uh, mana? Di Dimash. Kemudian Ikhwan Muslimin, kelompok yang ditaksis oleh Hasan Al-Banna. Kemudian Jemaat Tabligh adalah kelompok yang dibikin dibuat dari mimpi oleh Muhammad Ilyas. Dan kelompok-kelompok yang lainnya kembali kepada nisbah. Adapun dakwah salafiyah, penamaan salafiyun Ahli sunnah wal jamaah al-firqatul najah taifatul mansura. Kita berbangga. Semuanya kembali penamaannya kepada Islam yang hakiki. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit yang ketujuh. Nah, maka dari sini nampak perbedaan antara penamaan ahli sunnah dengan penamaan yang lain. Nampak perbedaannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, Kenapa ahli sunnah wal jamaah, Taifatul Mansur, Salafiyun, Al-Firqatul Najib dan seterusnya, ini penamaan sama sekali tidak pernah lepas dari nisbah umat Islam yang berada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan ahli sunnah wal jamaah berarti dia ikut kepada sunnah wal jamaah di zamannya Nabi. Demikian pula Salafiyun ikut kepada sunnah kaum muslim yang berada di zaman Nabi. Berbeda dengan yang lainnya, kembalinya kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada tokohnya. Nah, Kemudian perbedaan dari sisi yang kedua, penamaan-penamaan ahli sunnah yang kita sebutkan tadi, itu semuanya mengandung Islam itu sendiri. Alkitab dan sunnah, yang di dalamnya tidak ada bentuk apapun yang memiliki Al-Quran dan sunnah. Tidak ada tambahan, tidak ada Quran, Semuanya persis Islam itu sendiri. Hanya menggambarkan Islam itu sendiri. Berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kadang menampilkan bid'ahnya, ingin mentakrir madhabnya, ya, ingin memunculkan suatu perkara, ya, ingin sibuk di bidang ini dan bidang ini. Nah, tapi ahli sunnah menampilkan Islam itu sendiri, Alkitab buat sunnah. Kemudian, perbedaan dari sisi yang ketiga, penamaan-penamaan ahli sunnah itu sabit dengan ma. Sebagiannya, dan sebagiannya lagi muncul dari kan, makna dan kandungan syariah untuk menampilkan Islam yang benar. Berbeda dengan penamaan yang lain. Tidak ada yang punya nama. Apa dalilnya? Coba tanya. Apa dalilnya kamu pernah dengan nama itu? Tidak ada yang punya dalil dengan penamaan tersebut. Ya, dari yang bisa dipegang menggambarkan kelompoknya tersebut. Nah, iya. Baik, kemudian perbedaan dari perbedaan dari sisi yang ketiga, perbedaan dari atau dari sisi yang keempat, ikatan loyalitas, ikatan loyalitas dan permusuhan, al-wala wal bara. Kalau misalnya dia cinta kepada seorang, benci kepada seorang, maka kecintaan dan kebenciannya itu dibangun di atas Islam. Itu dalam ahli sunnah wal jamaah. سير أهل السنة والجماعة السلفيون الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الغرباء أهل الحديث والأثر mereka kalau memberikan loyalitas karena Islam bab pimpinannya cuma Rasulullah SAW hanya Islam itu sendiri kalau mereka benci benci karena Allah Subhanahu Wa Taala tapi yang lainnya benci karena kelompoknya, benci karena madhabnya, benci karena pimpinannya. Siapa yang mengkritik pimpinannya, maka dia adalah musuh besarnya, dan seterusnya. Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kelima, penanaman-penanaman ini tidak ada sama sekali seruan untuk ta'asub, fanatisme. Sama sekali tidak ada seruan untuk fanatisme. Ada kata ada fanatisme dalam perumahan ini. Misalnya seorang bernama dengan nama ahli sunnah. Fanatisme dengannya. Bernama dengan salafiyun, fanatisme dengannya. Maka fanatismenya bukan kepada orang per orang. Tapi kembalinya kepada Rasulullah SAW. Sebab itu adalah pimpinan ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Nah, tetapi Kelompok yang lain di sini pasti kembali kepada kelompok ada kepada pimpinan. Tidak ada lain. Kepada pemikirannya yang sesat. Iya. Nah, kemudian perbedaan dari sisi yang keenam, penamaan-penamaan ahli sunnah ini sama sekali tidak pernah menyeret pada suatu tidak apapun, atau menyeret kepada suatu maksiat, atau menyeret kepada suatu asabiah, pada pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Nah, berbeda dengan yang lainnya sudah penisbatannya di atas hal yang salah, nisbat pada suatu bidang, muncul dalamnya berbagai macam maksiat dan hal tersebut adalah perkara yang sangat terlarang di dalam syariat Islam. Kenapa di sini penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah sekali lagi ahli sunnah wal jamaah bukan organisasi tertentu. Ya. Dan saham bukan milik orang tertentu. Nah, dia adalah Islam yang hakiki. Siapa yang bersifat dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah as-salafiyun. Dia adalah ta'ifatul mansurah al-firqah al Baik, baik. Kira sudah lewat 20 menit dari waktu yang ditentukan. Tidak terasa. Insya Allah karena kita lanjutkan nanti setelah dulu. Setelah istirahat sedikit, eh, kita lanjutkan. Kita ada waktu, karena mungkin banyak jamaah, kemudian terpaksa juga dari ikhwan dan akhwat, kita persiapan untuk wudhu. Kita khawatirkan kalau waktu kita, kita bersih, kalau kita cukup untuk persiapan sama Maka kita cukupkan sampai sini. Dan kita sambung insyaAllah ta'ala setelah duhur. Dan kita memohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Rabbil alamin.